Dan dalam kesempatan malam hari ini kita masuk pada ayat yang keempat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala min qablu Allah turunkan Taurat dan Injil min qablu sebelum Allah menurunkan Al-Quran hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia wa angzalal furqan dan Allah Subhanahu wa taala di Allah menurunkan pembeda ya, sebagian ahli tafsir ya, dan ini yang dipakai di terjemah debat pembeda di sini maknanya adalah Al-Qur'an Innaladina ladina kafar orang-orang yang kafir dan ingkar bi ayatillahi dengan ayat-ayat Allah lahum adabun syadid bagi mereka seksaan yang keras wallahu dan Allah azizun jad yang maha perkasa tuntikom dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki hukuman Ya, maka uh, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fungsi semua kitab suci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan hidayah bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan dulunya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Taurat dan Injil juga sebagai petunjuk untuk dan hidayah untuk manusia. Maka di sini kita kita lihat bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kitabul hidayah. Sebagaimana Taurat dan Injil demikian keadaannya yaitu kitabul hidayah. Maka maksud pokok dari Al-Quran itu adalah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada manusia supaya menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Maka Al-Quran itu bukan ye, bukan kitab sejarah, bukan buku sejarah. Oleh karena itu, maka jangan kaget kalau cerita-cerita yang disampaikan oleh Al-Quran kok tidak detail namanya, settingnya, ya, tempatnya, tahunnya, kenapa tidak ditegaskan Fir'aun itu siapa? Ya, kenapa cuma disebut Fir'aun padahal Fir'aun itu gelar semua raja-raja Mesir? Ya, maka itu jangan kaget. Kenapa? Karena Al-Quran bukan kitab tarikh, bukan buku sejarah, namun kitabul hidayah. Oleh karena itu ketika Al-Quran membawakan kisah, maka yang diinginkan adalah memberikan hidayah kepada manusia dari kisah. Ini berarti yang pokok adalah pelajaran dari kisah, bukan settingnya, bukan tempatnya, bukan waktunya, nama-nama orangnya. Anjing asapul kahfi itu anjing jenis apa? Anjing macam-macam, helder atau yang lain. Nah, Eh, kemudian bulunya atau warnanya seperti apa, umurnya anjing tersebut sudah berapa tahun, eh, eh, anjing kecil, anjing muda atau anjing dewasa, nah, ini enggak. Jangan kaget kalau itu tidak ada karena Al-Quran itu bukan kitab tarikh, bukan buku sejarah, namun pun hidayah. Demikian juga Al-Quran itu bukan buku biologi, oleh karena itu seandainya di sana menyebutkan angin, menyebutkan tumbuh-tumbuhan, menyebutkan madu, nah, maka jangan heran, jangan kaget kok nggak detail cerita madunya kok e, tidak detail madu yang paling enak itu madu Riau atau madu mana. Nah, nah tidak, tidak detail semacam itu karena ini bukan kitab herbal, ya, ya bukan uh, buku pelajaran biologi, namun dia kitab hidayah. Maka ketika nyebut madu, membahas menyinggung madu, angin, uh, penyerbukan dan yang lainnya itu ini, dalam rangka pokoknya adalah ini, memberikan hidayah kepada manusia. Dan hidayah apa yang dimaksudkan dalam uh, ayat ini tentu hidayah untuk kitab suci itu hidayah pokoknya adalah hidayah ilmu, hidayah informasi. Hidayah informasi. Ya, sehingga orang setelah membaca kitab suci mempelajarinya maka dapat informasi mana yang menurut kitab suci ini hal-hal yang baik dan mana hal-hal yang buruk. Oleh karena itu maka Al-Qur'an itu hidayah untuk untuk semua manusia, baik yang beriman ataupun tidak beriman, karena dia adalah hidayah informasi, hidayah ilmu. Orang yang belajar Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an, ya, maka dia akan mendapatkan informasi mana hal-hal baik versi Al-Quran, mana hal-hal yang jelek versi Al-Quran. Yang setelah seorang setelah seorang itu mendapatkan hidayah informasi dari Al-Quran, nanti boleh jadi ada yang mendapatkan taufik hidayah dalam bentuk digerakkannya hati untuk ya, mengamalkan informasi yang telah didapatkan. Ya, namun demikian eh, namun eh, sebaliknya ada juga yang tidak mendapatkan hidayah taufik ya tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga meskipun dah tahu baik dan buruk versi Al-Qur'an namun tidak ada perubahan tidak ada perubahan yang signifikan pada dirinya setelah mendapatkan informasi mana yang baik dan mana yang tidak. Kemudian hidayah itu lawan lawan katanya dalam bahasa Arab adalah dolalah. Ya. Ini, kemudian ya, dolalah itu kemudian uh, pindah ke temon jadinya dolala. Nah, nah ya, jadinya dolala. Ini, ya, kesenian tari, ini, bacanya solawatan, namun yang nari harus pakai celana pendek perempuan-perempuan pakai celana pendek kami eh, isinya solawatan nah, isinya solawatan nah itu contoh dolalah nah, nah makanya disebut eh, sama orang eh, temon dan sekitarnya nah, ini namanya eh, dolala nah, dari kata-kata dolalah. Ini loh kalau mau tahu kesesatan, nah ini tontonan semerdemon ini ini bikin Anda sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya. ya. maka hidayah kebalikannya adalah dolalah ya, yang biasa kita terjemahkan dengan kesesatan namun perlu diketahui dalam bahasa Arab makna pokok dari hidayah eh, dolalah itu adalah di antara maknanya adalah hilang dan bingung. Oleh karena itu e, hewan yang tersesat sehingga bingung mau pulang, eh, rumahnya di mana, kandangnya di mana, itu dalam bahasa Arab disebut dolah binatang yang tersesat. Kenapa dia disebut dolah? Karena dia bingung jalan pulang kemana. Itu mana asal dolalah. Hudal lina sebagai petunjuk untuk manusia tentu yang dimaksud dengan manusia adalah Banu Adam, anak keturunan Adam. Wa angzalal furqan dan dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Furqan. Nah, apa yang dimaksud dengan Al-Furqan di sini? Ya, maka ada beberapa versi tafsiran. Ya, di antaranya bisa kita lihat di terjemah depak Al-Furqan di sini wa angzal al-Furqan artinya adalah menurunkan Al-Qur'an. Dan kalau di buku tafsir yang uh, saya pakai yang dimaksud dengan Al-Furqan di sini adalah pembeda. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembeda antara al-haq dan batil, kebaikan dan keburukan kalau di buku tafsir yang saya bawa saya pakai ini tidak sepakat kalau Al-Furqan diartikan Al-Quran alasannya nanti terjadi pengulangan karena Al-Quran telah disebutkan di ayat sebelumnya Nazzala alaikal kitab dia Allah telah menurunkan kepadamu secara berangsur-angsur Alkitab yaitu Al-Quran oleh karena itu maka versi yang kedua wa angzalal furqan dan Allah menurunkan al furqan itu pembeda dan itulah keadaan semua kitab suci. Maka semua kitab suci punya status yang sama baik Taurat, Injil ataupun Al-Qur'an semuanya Allah turunkan dan Allah masukkan ke dalamnya Al-Furqan. Di sana terdapat eh, kaidah-kaidah yang dengannya kita bisa membedakan manakah hak dan batil. Ya, dan pembeda di sini ya tentu yang pokok adalah membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan, mana baik dan mana buruk. Mana pembela dan pejuang kebenaran dan mana pembela dan pejuang kebatilan, mana yang manfaat dan mana yang bahaya, mana yang manfaat dan mana yang lebih manfaat, mana yang bahaya dan lebih bahaya. Itu semua diajarkan oleh Al-Quran. Ya, maka orang yang menekuni Al-Quran itu orang yang nanti punya kemampuan bisa melihat mana manfaat dan mana yang berbahaya. Orang yang tidak belajar Al-Quran, ya, maka boleh jadi terbalik-balik Eh, dia beranggapan yang manfaat itu bahaya, yang bahaya itu manfaat. Eh, maka orang yang mau belajar Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau ikut kajian Al-Quran, nanti akan tahu. Eh, oh ini bahaya, Al-Quran melarang judi, oh, apa itu judi. Ternyata judi itu bukan hanya kemudian ya, bukan hanya ya, ya eh, bentuk-bentuk yang sederhana yang bersifat tradisional. Oh, ternyata sepeda gembira itu juga judi. Ya. Ternyata oh jalan santai itu juga judi. Manakala ya, kegiatan tersebut berbayar dan dari ya, uang pendaftaran itu dikumpulkan untuk beli hadiah kemudian direbutkan dan diundi di antara peserta. Ya, maka itu juga judi. Orang yang ngaji, orang yang ngaji Quran, orang yang ngaji itu yang ngerti. Ya, oh ini, ini, ini satu hal yang batil, satu hal yang jelek. Orang yang tidak ngaji mudah ditipu. Nah, ini namanya jalan santai kok. Nah, namanya sepeda gembira namanya gues-gues ah? ah namanya gues-gues ah. ah. terus kemudian uh, duit judi yang diperbutkan diganti namanya ini dorpres, ya, bukan duit judi ini namanya dorpres, gampang ditipu kalau nggak ngaji dan orang yang ngaji dan ngaji ini ngajinya tenanan serius rutin itu manfaat, itu ngerti. Jadi kalau ngajinya ya, plus ngantuk atau ngantuk plus uh, plus ngaji, ah ya ya ya boleh belum tentu ya, belum uh, boleh jadi tidak mendapatkan al-furqan dari ngajinya. Ngajinya kadang-kadang ya maka nggak kaget kalau ya, belum mendapatkan buah dari ngaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran yaitu memiliki Al-Furqan. <coughs> Orang yang ya, tekun belajar, mengkaji Al-Quran, mendalami, ya, mengikuti kajiannya, yang kajiannya memang fokus betul-betul mengkaji isinya, itu nanti akan mendapatkan Al-Furqan. Kemampuan untuk membedakan ya, mana yang berbahaya, mana yang manfaat rangkum dan e, rajin ngaji Quran dan demikian juga ngaji secara umum akan eh, ngerti minimal teorinya kalau rokok itu berbahaya. Minimal teorinya. ya. <laughs> minimal teorinya. Ngerti rokok itu berbahaya karena di pengajian bolak-balik disindir-sindir. <laughs> Eh, makanya saya bilang minimal teorinya kan tapi ngerti ngerti kalau nggak tahu ngaji, ya, teorinya saja boleh jadi nggak ngerti. Teorinya saja boleh jadi nggak pernah dengar. Dia kira itu manfaat. Ya, itu manfaat bisa ya, menghilangkan pusing-pusing, menghilangkan ini ya, boleh jadi manfaat. Padahal pusingnya itu bukan pusing karena nikmatnya rokok, itu pusing karena penyakit kecanduan. Semua kecanduan itu kalau tidak dituturuti pusing. Nah, itu semua kecanduan, kecanduan goes. Itu juga kalau nggak goes pusing. <laughs> itu semua ah, kecanduan. Semua kecanduan itu jika ditinggalkan pusing. Sehingga Uh, pusing karena nggak ngerokok itu bukan terus kemudian pusingnya hilang karena merokok itu bukan karena merokok itu punya manfaat menghilangkan pusing bukan Eh, karena ini adalah dampak semua bentuk kecanduan. Ini, eh, semua bentuk kecanduan itu nanti ya, pusing, nggak nyaman, kemudian eh, ada yang kurang. Nah, itu semua bentuk semua kecanduan demikian keadaannya. Ya, maka uh, ini, maka maka sifat dari semua kitab suci itu Al-Furqan. Al-Furqan. Siapa yang membacanya, siapa yang mengkajinya, mentelaahnya, menyimaknya, ya, maka dia akan mendapatkan Al-Furqan. Dia akan bisa membedakan manakah yang baik dan manakah yang buruk, tahu ya, minimal teorinya manakah yang ya, berbahaya dan manakah yang manfaat, mana yang bahaya dan mana yang lebih bahaya, mana yang manfaat dan mana yang lebih manfaat itu akan didapatkan oleh orang yang mau tekun membaca, tekun mengkaji, tekun membahas dan menyimak. <clears throat> ya, maka eh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada semua kitab suci Al-Furqan. Allah ini kandungan semua kitab suci. <clears throat> maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmatnya kepada hamba-hambanya dengan Allah turunkan berbagai macam kitab suci yang agung, Taurat, Injil, Eh, dan Al-Quran maka Allah katakan innalladzina kafaru bi ayatillah maka Allah ceritakan setelah turunnya kitab suci manusia akan terbelah maka setelah turunnya kitab suci manusia akan terbelah kemudian Allah ceritakan terbelahnya manusia setelah turunnya kitab suci ada yang mengimani kitab suci dan ada yang tidak maka dan demikianlah sifat semua dakwah ya, sifat semua dakwah mengajak pada agama Allah. Sebelum ada dakwah boleh jadi orang itu ya, ya sepertinya sepertinya rukun semua. Setelah kemudian ada dakwah ya, setelah kemudian ada ajaan pada agama Allah Subhanahu wa taala maka nanti ya, maka tidaklah kaget ketika kemudian manusia terbelah ada yang menerima dakwah ajakan pada kebaikan dan ada yang menolaknya maka Allah ceritakan keadaan manusia setelah turunnya kitab suci ya, maka Allah sebutkan secara gamblang secara belak-belakan ada yang kafir dengan ayat-ayat Allah Ya, tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara vulgar adanya yang kafir, secara tidak langsung bisa kita tangkap berarti ada yang beriman. Dan di sini untuk yang beriman tidak disebutkan secara blak-blakan. Ya, namun itu tentu sudah bisa kita tangkap cukup dengan Allah menceritakan setelah turun kitab suci ada orang-orang yang kafir. ladzina kafaru biayatillah sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah. Dan e, kafir dalam bahasa Arab makna dasarnya adalah asatru. Makna asal dari kafir itu maknanya adalah menutup. Ini. Karena e, ya, maka makna dasar dari kekafiran itu menutup orang yang mengingkari orang yang menolak hidayah menolak petunjuk disebut orang yang kafir karena orang yang kafir ini menutupi adanya hidayah. Seakan-akan tidak ada hidayah. Dia menutupi kebaikan, menutupi dia menolak dan menentang ya, ya, kebaikan. Maka seakan-akan dia menutupinya. Maka innal ladina kafaru bi ayatillah orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah. Ya, tentu ayat itu maknanya dalam bahasa artinya adalah tanda ya tanda dan dalam halnya adalah tanda yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita ketahui ayat Allah itu ada dua macam, ada ayat kauniyah dan ada ayat syariah. Ya, ada ayat kauniyah yaitu segala makhluk termasuk diri kita, termasuk anggota anggota badan kita, termasuk mata kita. Kok demikian? Benda kecil namun rumitnya luar biasa, manfaatnya penting. Maka dengan men, dengan menelitinya, maka dengan memperhatikannya kita akan dapatkan oh ini tanda kalau Allah itu zat yang maha kuasa, Allah adalah zat yang berilmu dan seterusnya. Dan demikian juga ada ayat syariah yaitu Quran dan Sunnah. Maka maka dia adalah tanda adanya Allah Subhanahu wa taala dan tanda kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang-orang yang kafir lahum adabun syadid untuk mereka siksaan yang keras. Dan di, di ayat ini tidak Allah sebutkan bentuk detail bagaimanakah seksaan yang keras. Non bagaimanakah bentuk seksaan yang keras itu Allah sampaikan lebih detail di ayat-ayat yang lain dan Nabi jelaskan dalam banyak hadis. Misalnya Allah katakan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, di antara bentuk seksaan keras adalah dari sisi minuman penduduk neraka. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Sehingga kami telah siapkan untuk orang-orang kafir api yang jilatan api tersebut mengelilinginya. Wa wa inistaghitsu yughathu bima'in kalmuhli. Dan jika mereka minta minum, maka akan diberi minum namun bimain dengan air yang air ini jelek untuk dilihat. Kalmuhli seperti endapan minyak. Seperti endapan minyak goreng. Minyak goreng yang sudah dipakai untuk goreng sampai 20 kali. Ah. gimana e, tampilan fisiknya menarik e, untuk diminum tidak menarik. Kalmuhli yashwil wujuh ini sudah eh, penampilannya penampakannya tidak menarik yaswil wujuh memanggang wajah maka jika didekatkan ke mulut mau diminum wajah langsung gong, eh, langsung gosong seketika ini gimana minuman semacam ini kemudian diminum bagaimanakah dampaknya uap airnya itu sudah menggosongkan wajah uap airnya uap air minum tadi kena wajah gosong seketika. Ini gimana kalau e, minuman semacam ini dimasukkan ke dalam perut tentu tidak karuan keadaannya. Oleh karena itu maka tidaklah salah ketika Allah katakan di akhir ayat bisa syarab inilah sejelek-jelek minuman. Wallahu azizun dung tikam dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi zat yang memiliki hukuman. Maka di antara e, nama Allah Subhanahu wa taala adalah Aziz, zat yang maha perkasa. Meskipun sebenarnya Aziz kita terjemahkan dengan perkasa itu bukan belumlah terjemahan yang utuh. Karena Aziz dalam e, dalam bahasa Arab itu mencakup tiga makna. Yang pertama bisa maknanya zatnya maha perkasa, artinya menangan. Ya, maka hanya kehendak Allah lah yang akan terjadi. Manusia punya kehendak demikian-demikian, Allah tidak menghendakinya, siapa yang menang? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka aziz art, dengan makna perkasa. Namun e, boleh juga aziz di sini maknanya adalah mulia. Diterjemahkan aziz dengan artinya zat yang maha mulia juga tidak salah. Kemudian ada aziz dalam makna yang ketiga artinya tidak bisa diberi bahaya oleh siapapun. Dan terpotek, terjaga sehingga tidak ada satupun yang bisa menimpakan madarat kepadanya. Ini perkasa dalam pengertian bebas dari gangguan, bebas dari e, kejahatan. Makhluk itu tidak ada yang bisa zalim dan jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzumtiqam artinya adalah zat yang menghukum. Ya, tentu yaitu menghukum orang-orang yang berhak dan layak untuk mendapatkan hukuman. Ya, maka pelajaran yang bisa kita di antara pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini ayat ini menunjukkan bahasanya hidayah atau petunjuk yang diberikan oleh Al-Qur'an itu ada dua macam. Ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Ada hidayah Al-Quran untuk linas semua manusia, berarti umum. Dan di ayat yang lain, di awal surat Al-Baqarah Allah katakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi segelintir atau sebagian orang yaitu orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau hidayah Al-Quran yang bersifat umum, maka itu artinya adalah hidayah informasi. Hidayah informasi. Maka semua manusia Allah berikan Allah berikan dengan kalau mereka mau mendengar, mau membaca, Allah berikan kepada mereka hidayah informasi. Mana yang baik dan mana yang buruk. Nih, Namun untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, setelah mereka tergerak, setelah mereka membaca petunjuk uh, informasi yang Allah berikan dalam Al-Quran, tergeraklah hatinya untuk mengamalkannya. Kemudian pelajaran yang lain, semua kitab suci Taurat, Injil, Al-Quran semuanya mengandung muatan furqan. Ah, semuanya memiliki faedah dan manfaat. Siapa yang mengkajinya tentu mengkaji Taurat ketika masih berlaku, mengkaji Injil ketika masih berlaku, dan mengkaji Al-Quran yang akan selalu dan terus berlaku. Maka dia akan punya kemampuan untuk membedakan baik dan buruk, ya, dan ya, baik dan buruk, manfaat dan yang paling manfaat, bahaya dan yang paling bahaya. Ya, maka karena semua kitab suci itu mengandung muatan pesan eh, kemampuan untuk bisa membedakan ya, maka jika semakin orang itu kemampuannya semakin untuk bisa membedakan antara baik dan buruk, manfaat dan kurang manfaat itu semakin kuat, maka berarti ya, manfaat yang dia ambil dan dia dapatkan dari Al-Quran itu semakin besar. Itu bukti kalau pengambilan manfaat yang dia lakukan terhadap Al-Quran itu semakin besar. Maka orang yang uh, paling besar mengambil manfaat dari Al-Quran adalah orang yang paling hebat kemampuannya untuk membedakan. Ya, orang yang semakin cermat dan tidak mudah terkecoh. Non kalau kemampuan untuk membedakannya itu tidak kuat, dia cuma taunya sholat baik, enggak sholat jelek. Iya, maka ya maka berarti pengambilan manfaat dari Al-Quran yang dia lakukan belum maksimal. Kemudian di sini terdapat penjelasan tentang hukuman orang kafir hukuman yang Allah siapkan untuk orang kafir itu adabun syadid, hukuman atau adab yang keras. Ya, kemudian secara tidak langsung dalam ayat ini disampaikan setelah turunnya kitab suci manusia terbelah menjadi dua kelompok. Ada yang mengimani kitab suci dan ada yang ingkar dengan keberadaan ya, kitab suci. Demikian kurang lebih Eh, pelajaran yang bisa kita petik dan kita ambil dari surat Ali Imran ayat yang keempat mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika